Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. pada seri yang ketiga ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna yang menuju kota Kalipucang beristirahat di kota Bangun Pancaran di sebuah gubuk besar milik dari pengemis tongkat merah. Tidak mungkin aku membuatnya jadi seperti itu. Aku tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya jadi hangus seperti itu. Oh, seakan-akan pengemis tongkat merah itu mati oleh kekuatan hitam. Kekuatan yang teramat mengerikan. Hmm. Jala Sukma. Apakah aku akan mungkin dapat menguasai kitab ini tanpa bimbingan dan tuntunan dari seseorang? Apakah kekeliruan akan berakibat fatal untukku? Ah. Pembukaan dari Aji Jala Sukma adalah cara pernafasan. Aku diharuskan menahan nafas selama kurang lebih tiga jam sesuai dengan petunjuk sudut matahari yang tergambar di sini. Dan setelah menahan nafas kurang lebih tiga jam, baru aku meneruskan cara berikutnya. Cara inilah yang telah membuat seluruh tubuhku menjadi kesakitan. Seluruh tubuhku jadi panas membara Setelah menahan nafas sekian lama, aku diharuskan melakukan pernafasan dengan pusat perhatian hanya pada pembuluh-pembuluh darah di sekitar kepalaku. Inilah satu hal yang berbeda dengan cara pernafasan dari berbagai aji kesaktian yang pusat perhatian ke seluruh bagian tubuh, pembuluh-pembuluh darah, di seluruh bagian tubuh. Ah, aku akan mencobanya lagi dengan berhati-hati. Raden Sakapal Waguna kemudian duduk bersila dengan sikap sempurna. Kedua matanya terpejam, perut dan dadanya kelihatan tidak bergerak. Tidak ada gerak yang terlihat dalam sikap semedinya hingga beberapa waktu. Malam pun terus merambat. Wajah Raden Sakapal Waguna mulai kelihatan memerah. Dan semakin lama kelihatan semakin memerah. Dan ketika Raden Sakapal Waguna merasakan telah sampai waktunya, Perlahan-lahan, nafas mulai dihembuskan. Dan perhatiannya dipusatkan pada bagian kepalanya. Dihembuskannya seluruh udara yang didapatkan dari alam hanya ke bagian-bagian tertentu. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu. Setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. merasakan waktu yang seharusnya tiba sudah kulalui. Ada apa ini? Mengapa tidak juga kurasakan tanda-tanda seperti yang lalu? Kepalaku, kepalaku mulai berdenyut halus. Oh, ya, aku telah merasakan kembali tanda-tanda rasa sakit itu. Aku harus menghentikan sepedeku sebelum tubuhku merasakan sakit seperti kemarin. saja merambat. oh, celaka. Dia tetap saja merambat menjadi semakin sakit seperti saat yang lalu. Oh, oh, oh. Mengapa jadi seperti ini? Aku sudah menghentikan semediku. Disaka? Aku harus membuka dengan paksa pintu ini. Adisaka! Adisaka! Jangan! Jangan sentuh tubuh, Jangan sentuh! Apa yang terjadi denganmu? Aku... Apa yang terjadi dengan Saka? Ah, tubuhnya kelihatan merah membara seperti itu. Seakan-akan api sekam menyelimuti seluruh tubuhnya. Oh, rupanya, rupanya inilah yang telah membuat Kakang Dandang Paringki tewas. Ya. Yeah. Kakang Dandang Paringki tentu menemukan Adi Saka dalam keadaan pingsan seperti ini. Dan kemudian bermaksud menolongnya. Hmm, tapi, tapi, apakah mungkin dia akan tewas dalam keadaan seperti itu? Oh, tewas dalam keadaan yang teramat mengerikan hanya dengan menyentuh tubuh Adisaka. Uh, aneh. Uh, itu itu panas dalam tubuh Adisaka mulai pudar. Ya, cahaya merah yang membara sudah mulai menghilang. Hmm. Oh, cahaya itu, cahaya itu kini sama sekali hilang. Ah, Adisaka mulai sadar kembali. Ah, Adisaka. Uh, uh, Kakang Lanjo. Uh, iya. Uh, Pintu itu Kakang yang telah merusaknya. Oh, iya, A aku Wadisaka. Aku mendengarmu berteriak-teriak kesakitan. Aku yang menjadi cemas menjebol pintu itu. Dan aku, aku telah menyaksikan semuanya. Menyaksikan tubuhmu yang membara. Dan akhirnya jatuh pingsan. Ah, apakah yang sebenarnya terjadi dengan dirimu? Oh, Mungkin benar. Akulah yang membunuh kakangmu, Dandang Paringki. Mungkin benar. Tapi aku... Aku benar-benar tidak mengetahuinya dengan pasti. Oh, iya. Mungkin juga benar, Adisaka. Aku melihat keadaanmu tadi. Dan aku berterima kasih dalam keadaan yang kesakitan teramat sangat. Kau sempat memberitahukan aku malah petaka yang telah mengintaiku. Mungkin aku telah menafsirkan isi kitab ini. Tapi sudahlah. Kembalilah Kakang tidur. Biarlah saya yang akan memperbaiki pintu itu. Oh, tidak, Saka. Aku yang telah merusaknya. Biar aku saja. Jika begitu, kita bersama-sama mengerjakannya, Kakang Lanjo. Ah, iya, mari dijaga. Setelah bersama-sama memperbaiki pintu bilik yang jebol, Kilanjo kembali beristirahat di dalam biliknya yang bersebelahan dengan bilik Raden Saka Palwaguna. Ilmu apakah yang tengah dipelajari oleh adik Saka? Apakah sebuah ajian dari aliran hitam? Ah, dari tanda-tanda yang terlihat tadi, kukira pastilah ilmu yang sangat dahsyat. Ah, lalu jika Kakang Arif dan Sakang Surembangan tahu tentang semua ini, ah, entah tindakan apa yang akan diambil. Oh, Mudah-mudahan Kakang Aritan dan Kakang Surembangan akan dapat bertindak bijaksana. Oh, mudah-mudahan saja. Aku mempercayai sepenuhnya Disaka Dia pastilah orang yang baik. Dia seorang kesatria. Ah, mudah-mudahan saja. Iya. mudah-mudahan. Kilanjo tertidur. Demikian pula dengan Raden Sakapal Waguna yang kecapean, tertidur pula. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali keduanya telah meninggalkan kota Bangun Pancaran menuju kota Kalipucang. Anting bulan yang mengintainya kembali mengikuti perjalanan kakangnya secara diam-diam. hari, Kilanjo bersama-sama dengan Raden Sakapal Waguna tiba di tempat tujuannya. Sebuah kota yang cukup besar, Kali Pucang. Segera saja tanpa membuang waktu, Kilanjo yang telah berdebar hatinya menghadap pimpinan pengemis tongkat merah cabang Kali Pucang, yaitu Arit Lungkah dan Surembangan. Aku datang menghadap Kakang Arit. Hmm. Kakang Surembangan. Hmm. Mengapa kau datang seorang diri? Ah, Lanjo? Bukankah kau mendapat tugas mengawasi hutan di sebelah barat bangun Panjaran bersama dengan kakangmu, Dandang Paringgi itu? Dan lagi, kukira belum saatnya kau kembali. Hmm? ampun, ampun Kakang Arit, Kakang Surembangan. Oh, oh. Telah terjadi sesuatu malapetaka pada diri Kakang Dandang Paringki. Oh, malapetaka yang tak dapat saya pecahkan penyelesaiannya, Kakang. Malapetaka? Iya. Hah? Ah, apa yang telah terjadi dengan kakangmu itu? Katakan cepat. Oh. Kakang Dandang Paringki telah tewas. Dan... Oh, Ay, tewas. Siapa yang telah membunuhnya? Ayo katakan, apa yang terjadi, Lajo? Uh, eh, saya telah menemukan Kakang... Ka, ya, saya telah menemukan Kakang Paringki uh, tewas uh, uh, dalam keadaan hangus terbakar, Kakang. Hey, hangus terbakar? Uh, i, i, i. Siapa yang telah membuatnya seperti itu? Siapa, Lanjo? Ayo, Lanjo. Cepat katakan, Lanjo. Siapa yang telah menewaskan Paringki hingga demikian kecilnya? Dan di manakah kini mayatnya, Hanjo? Oh, oh, saya telah menguburnya di tempat kejadiannya, Kakang. Oh, kelihatannya tidak tidak mungkin lagi saya membawa mayatnya itu. Hei, Hanjo. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Akan ku sobek-sobek kulitnya. Dan kemudian aku bakar sebagaimana yang terjadi pada diri Paringki orang-orangku itu. Siapa? Ayo katakan. Biarlah aku yang menjelaskannya. Semuanya Kakang Lanjo. Hei, siapa kau? Siapa orang ini, Lanjo? Hmm? Ngapa kau bawa dia bersamamu menghadapku? Uh, uh, uh, dia, dia... Kakang, tenanglah. Biar aku yang menjelaskannya. Uh, maaf, Paman Arit dan Paman Surengbangan. Kami berdua tidak tahu dengan pasti mengapa Kakang Paringki sampai dapat tewas. Ah, tapi tapi kami berdua dapat mengambil kesimpulan bahwa sayalah yang telah melakukannya tanpa sengaja dan tanpa saya ketahui. Sesaat pimpinan cabang Kalipucang, dua bersaudara, Arit Lungkah dan Serembangan terpaku. Sedikit pun tidak terpikir olehnya akan pengakuan itu. Pengakuan yang aneh yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan sikap tenang dan tabah setelah keduanya berhasil kembali menguasai dirinya. Huh. Siapakah kau ini anak muda? Mengapa kau bicara tidak jelas seperti itu? Hah? Apakah kau bukan seorang laki-laki? Hah? Apakah kau seorang pengecut? Mengapa pengakuan yang kau buat masih juga kau selimuti dengan kemungkinan, keraguan? Hmm, Adi Surembangan, aku sudah tak dapat menahan diri lagi. Hmm. Ringkuslah dan beri hajaran, baru kita bicara Adi. Benar Kakang Arit. Eh, sikapnya itu benar-benar tidak memandang mata pada kita. Tunggu, Surembangan. Eh, Tunggu. Aku akan berhenti dan bicara kembali setelah berhasil meringkusmu dan memberikan hajaran padamu. Tunggu, Paman. Demi Aki Parang Pungkur, dengarlah kata-kataku. Dengar penjelasanku. Hei, untuk apa kau menyebut-nyebut nama pimpinan kami? Huh? Apakah kau kini tengah menyiapkan satu tipu daya untuk lepas dari sini? Oh, Kakang, dia datang kemari atas kehendaknya sendiri, Kakang. Saya sendiri tidak berhasil membawanya secara paksa. Hmm. Agaknya kau datang dengan mengakulkan kepandaianmu. Hmm? hmm? Kau datang untuk membuat perkara dengan kami dari tongkat merah. Tunggu Paman Surumbangan. Paman Narit. Lihatlah ini. Apakah dengan ini kita tidak dapat bicara? Oh, eh, kau eh, kau dapat dari mana benda itu? Hmm? Oh, Adi Serumbangan. Hmm. Kau pasti telah mencurinya. Oh, kau menganggap mudah mendapatkan benda ini dari tangan pemiliknya. Mencurinya dari tangan pemiliknya. Kau telah menghinanya. Menghina pimpinanmu sendiri. Jika kau menganggap demikian. Hmm, uh, jadi, jadi. Nah, uh. aku tidak banyak meminta darimu. Aku tidak akan mempergunakan kekuasaan yang kumiliki untuk menekan kalian tapi aku hanya meminta. Dengarlah penjelasanku. Demi kalung lima bulan kembar, demi kalung pemberian pimpinan pusat kalian, pimpinan dari cabang Kalipucang terpaku, seakan-akan terkena pengaruh kekuatan gaib. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan dari kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater sangat Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang keempat ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, AP Burhan sebagai Surembangan, Herman sebagai Arit Lungkah, Mucu sebagai Kilanjo, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna yang mendapatkan tekanan dari dua pimpinan cabang pengemis tongkat merah Kalipucang terpaksa mengeluarkan kalung dengan untayan lima bulan kembar yang terbuat dari kulit hewan. Lihatlah ini. Apakah dengan kekuasaan dan kekuatan benda ini kita tidak juga dapat bicara? Hmm. Heh. Kau kau dapat dari mana benda itu? Adi Serembangan, Ah, kau pastilah telah mencurinya. Hmm. Hmm? Kau menganggap mudah mendapatkan benda ini dari tangan pemiliknya, mencuri dari tangan pemiliknya. Hmm. Dengan demikian, berarti kau telah menghinanya. Menghina pimpinanmu sendiri. Uh, uh, Dengar. Jadi, aku tidak banyak meminta dari kalian. Aku tidak mau mempergunakan kekuasaan dari benda ini untuk menekan kalian. Aku hanya ingin kalian mendengar penjelasanku. Demi kalung lima bulan kembar ini. Demi kekuasaan tertinggi perguruan pengemis tongkat merah. Hmm, ah, ah, Bagaimana Kakang Arit? Ah, tak ada pilihan lain, Adi Sorengrangan. Segera setelah terpaku sesaat, Arit lungkah dan serembangan menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Raden Saka Palwaguna. Kami berdua menunggu perintah. Iya, kami berdua menunggu perintah. Bangkitlah, Paman Arit. Paman Serembangan. Dan kau juga bangkitlah, Kakang Lanjo. Uh, jika memang kami berdua telah berbuat kesalahan, demi kekuasaan tertinggi tongkat merah, ah, Tuhan dapat menghukum saya. Tidak, kalian tidak bersalah. Persoalan ini memang adalah persoalan yang sangat pelik. Tapi baiklah, untuk jelasnya, kalian dengarlah semua kisahnya. Kemudian Raden Sakapal Wakuna menceritakan semua kisah pertemuannya dengan Kilanjo dan juga tentang ketidakmengertiannya tentang tewasnya Dandang Paringki. Sesaat, Arit Lungkah dan Surembangan saling pandang. Keanehan dari tewasnya Dandang Paringki telah mengusik hatinya. Uh, aneh. Sungguh aneh. Iya. Aneh sekali. Hmm. Jika aku boleh tahu, ah, ilmu apakah itu? Iya, ilmu apakah itu? Mengapa daya serangnya demikian kasatnya? Benar. Tanpa melakukan suatu gerak. Atau mungkin gerak itu Tuhan lakukan dalam keadaan tak sadar dapat berakibat demikian dahsyatnya. Ah, ilmu jala sukma ini. Hmm, ah, bolehkah saya melihatnya? Uh, jika tuan tidak keberatan. Silakan. Iya. Silakan. Jika Paman Arit dan Paman Surembangan ingin melihatnya. Ini. Hmm. Ah, iya. Agaknya ini adalah sebuah kitab yang cukup hebat. Hmm. Ya, jika tidak, tidak mungkin akan berdampak seperti yang terjadi pada dandang paringki ini. Iya, kitab yang hebat. Kau benar-benar beruntung memiliki kitab hebat seperti ini, anak muda. Ah, ini. Ah, ah ini. Simpanlah baik-baik kitab ini. Kau harus menjaga kitab ini dengan sebaik-baiknya. Ah, iya, tentu paman. Terima kasih atas peringatan paman. Demi kekuasaan tertinggi yang kau pegang, aku percaya padamu sepenuhnya. Iya, aku percaya sepenuhnya. Kang Arif, saya mendapat berita dari kelompok di Bangun Panjaran bahwa pemimpin kita, Kiparang Pungkur, bersama dengan Nona Sariti berada tak jauh dari tempat ini. Huh. Ya, para pemimpin di Bangun Panjaran semalam pergi menjemput ke Paku Jajar. Huh. Ah, saya kira uh, eh, Kiparang Pungkur dan Nona Sariti berada di Bangun Panjaran. Oh, uh, jika begitu, Sebaiknya kau beristirahat saja di sini. Kami akan mencoba menjemputnya. Kau akan bertemu dengan guru kami. Uh, tapi aku apakah kau tidak ingin bertemu dengan guru pungkur? Bukankah kau adalah salah seorang kepercayaan dari guru? Ah, Kakang, adik Saka adalah murid dari perguruan Gua Larang. Eh, kau murid dari Gua Larang? Murid dari Resi Wanayasa? Jadi, kalau aku tidak salah menduga, uh, kau adalah seorang dari tokoh uh, Iya. Iya. Nama saya adalah Saka. Saka Palwakuna. <laughs> Jika begitu kau harus menginap di sini. Iya. Kita Tongkat Merah dan Gua Larang adalah merupakan dua perguruan yang telah menjalin persahabatan sejak lama, sejak puluhan tahun yang lalu. Ya. <laughs> Adik Saka, tunggulah semalam. Guru Pungkur pasti akan tiba di sini. Ah, kukira jika sudah begini, urusan apapun tidak bisa jadi alasan. <laughs> Baiklah, aku akan beristirahat beberapa saat hingga Ki Pungkur tiba bagus, bagus, bagus. Hei, eh, Alanjo, sediakan tempat untuk tamu agung kita ini. Baik, kakak. Masuk Adisaka, beristirahatlah. Nanti sore kita akan melihat-lihat kali pucang, pasar-pasar, dan juga tempat-tempat hiburan. Iya, terima kasih Kakang Lanjut. Hampir saja keributanku dengan kelompok tongkat merah jadi semakin besar. Untung saja ada kalung kulit ini. Ah, Jala Sukma. <laughs> ya, Jala Sukma. Karena kitab ini, aku tiba di tempat ini. Karena kitab ini pula, aku dapat terlibat urusan yang dapat merepotkan diriku. Tapi bagaimanapun juga kitab ini harus tetap kujaga. Aku akan mencoba untuk mempelajari isi kitab yang aneh ini. Aku harus dapat. Kitab ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk mendapatkan kekasihku Anting Bulan. Setelah urusanku selesai di sini, aku akan pergi mencari tempat yang sunyi untuk mempelajari kitab ini. Aku tidak boleh kembali ke Kuala Harang untuk sementara. Aku khawatir yang guru akan melarangku mempelajari isi kitab ini. Raden Sakapal Waguna mencoba untuk memejamkan matanya. Kepercayaannya telah timbul setelah menyaksikan sikap dari Ki Arit dan Ki Serembangan terhadap kalung kulit lima bulan kembar. Sementara itu, tidak jauh dari bilik Raden Sakapal Waguna, Ki Arit Lungkah dan Ki Serembangan sedang gelisah membicarakan tentang kitab Jala Sukma. Jangan, Kakang. Jangan lakukan tindakan itu. Ki Parang Pungkur mengenal baik anak itu. Dan lagi pula, Ki Parang Pungkur berada tidak jauh dari tempat ini. Uh, Adi, kita mempunyai cukup waktu, Adi. Kita dapat melumpuhkan pemuda itu dengan berbagai cara dan kita dapat tinggalkan tempat ini sejauh-jauhnya sebelum Ki Parang Pungkur tiba. Dan lagi, siapa yang akan tahu dia akan datang kemari jika kita tidak datang menjemputnya? Uh, tapi Kakang, Ki Parang Pungkur tentu tidak akan membiarkan kita mengganggu sahabatnya anak muda itu. <laughs> anak bodoh. Siapa yang akan menumbuk Ki Parang Pungkur? Dan lagi, jika kita bersembunyi dan berhasil mempelajari kitab itu, orang tua keropos macamnya tidak akan ada artinya lagi. Dan tongkat merah akan menjadi milik kita sepenuhnya. Hah? <laughs> Kau akan menjadi orang kedua setelah diriku hadis serembangan. Eh, tapi, tapi Kakang, eh, eh, Ki Parang Pungkur... Alah, sudahlah. Percayalah, dia tidak akan datang kemari. Hei, siapa yang dapat memastikan dia akan menuju ke timur sini, ha? Perjalanannya dapat saja ke arah selatan, barat, atau mungkin utara. Tapi eh, bagaimana caranya, Kakang? Ah, begini. Aku akan mempergunakan tangan Kilanju untuk melumpuhkannya. Kelihatannya hubungan keduanya begitu baik. Ayo, ikut aku. Kita temui Kilanju. Sementara itu, tak jauh dari markas pengemis cabang Kalipucang, di sebuah penginapan kecil, dalam sebuah kamar, Anting Wulan tengah berada dalam keadaan hening. Sikap semedi aji empat arah pembeda gerak. Ah, untunglah, aku mengawasinya. Kakang Saka tidak berhasil mengatasi masalahnya dengan pimpinan cabang pengemis tungkat merah. Manusia serakah itu hendak menjebaknya. Aku harus mengawasi terus dengan aji empat arah pembeda gerakku. Kakang Arit memanggil aku. Uh, iya, aku memanggilmu lanjut. Ada sesuatu yang aku dan Kakang Serembangan akan bicarakan. Uh, apa itu Kakang? Uh, lanjut. Uh, Tahukah kau siapa aku ini? iya iya. Dan juga kakangmu Serembangan. Hmm? Uh, uh, uh, uh, pertanyaan kakang aneh sekali. Ya tentu saja saya tahu siapa kakang berdua. Kakang berdua adalah pimpinan tongkat merah cabang Kalipucang. Hmm. Kakang berdua adalah murid langsung dari Aki Parangpungkur. Dan demikian pula saya. Hmm. Apakah hanya itu? Uh, iya ya, hanya itu. Ah, uh, benarkah hanya itu? Hah? Lanjut. Uh, iya iya iya iya iya kakak ngerit. <laughs> Agaknya kau seorang pelupa hati Lanjut. Huh? Ingatanmu terlalu tumpul untuk menjadi seorang tokoh dalam kelompokku. Huh? Uh, i, iya, i, iya Kakak. Apa benar kau tidak tahu, Lanjo? Hmm? Iya maaf, uh, maaf Kakang, saya tidak berani. Hei, <laughs> eh, mengapa tidak berani Adi Lanjo? Huh? Katakan, katakan saja. Apalagi yang kau ketahui tentang diriku? Huh? Aku bertanya kepadamu, Adi Lanjo. Uh, eh, uh, kakang, saya tidak berani, Kakang. Hmm. Katakan saja jangan takut. Kau tidak akan apa-apa. Huh? Katakan, aku yang bertanya padamu Adilanju. Um, uh, uh, kakang adalah seorang seorang bekas seorang perampok yang sangat ditakuti. <laughs> eh, Adilanju, apalagi apalagi tentang hal itu yang kau ketahui, ha? Uh, Katakan terus, terus, terus, terus. Uh, kakang adalah penguasa daerah daerah di sekitar kota Kalipucang ini. Hmm. Uh, kekuasaan Kakang tidak hanya pada waktu-waktu yang lalu, tapi juga uh, sampai saat ini hmm. seluruh golongan hitam masih tetap menghormati. Iya. Yeah. <laughs> bagus, bagus. Bagus Adilajo. Ingatanmu masih cukup baik Adilajo, Huh? Bagus. uh, uh, uh, uh, tapi tapi apakah maksud Kakang dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan saya itu? Uh, dengarlah, Lanjo. Aku saat ini membutuhkan bantuanmu. Bantuan dari seorang adik seperguruan. <laughs> Bukankah kau adalah adik seperguruanku di dalam kelompok tongkat merah ini? Hmm? iya, Kakang. Ah, iya. Dan juga, bukankah seorang adik seperguruan wajib membantu kakangnya dalam segala hal. Hmm? iya, iya kakang iya. Ya bagus, bagus jika begitu. Hmm, ini, aku mempunyai ini. Peganglah ini. Racun. Bukankah ini bubuk racun kakang? Benar. Itu adalah bubuk racun. Racun kata belang. Racun itu cukup kuat untuk membunuh seseorang jika kau taruh dalam jumlah yang cukup. Tapi, jika kau hanya memakainya hanya sebagian kecil, racun itu hanya akan membuat korbannya menjadi tidak berdaya. Nah, sekarang terserah kau. Seberapa banyak kau akan mempergunakan racun itu untuk membunuhnya. Apa? Membunuhnya? Uh, membunuh siapa, Kakang? Hmm. Anak muda itu. Oh, adik Saka. M mengapa, Kakang? Apakah Kakang bermain-main? Ah, Adilanju. Aku tidak main-main, Adilanju. Laksanakanlah perintahku. Uh, tapi, tapi kenapa, Kakang? Kenapa, kenapa dia harus Kakang bunuh? Uh, bukankah Kakang sudah tahu kekuasaan yang dipegangnya? Lima bulan kembar pertanda kekuasaan tertinggi. Hati lanjo. I iya. Aku tidak akan mengulangi perintahku. Huh? Laksanakanlah. T tidak, tidak Kakang. Aku tidak akan melakukannya. Setan! Kau mencari mati. Huh? main-main, lah Jo. Tidak, tidak, kakak. Lepaskan, kakang. Ah, aduh, aduh. Kak. Bagus, bagus. Begitulah baru sikap seorang adik yang baik. Tapi kakang, ah, kalau boleh, aku tahu kenapa Kenapa dia harus kau bunuh, Kakang? Oh, iya. Kitab itu, Adilanjo. Kitab itulah. Hmm? Tadi Kakang mengatakan tentang ukuran penggunaannya. Eh, apakah itu berarti saya boleh membuatnya hanya sekedar tidak berdaya? Ah, iya, iya. Lakukanlah. Aku hanya memerlukan kitab itu, bukan nyawanya. Lakukanlah. Baik, baik. Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana Ki Arit Lungkah dan Ki Serembangan akan berhasil? Lalu bagaimanakah dengan Anting Wulan yang selalu mengawasi mereka dengan aji empat arah pembeda gerak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda, Sampai jumpa.